kemarin eh, tadi sore kita membahas bahwasanya setiap musannif disunahkan untuk memulai karangannya dengan lima Yang pertama dan yang kedua sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama solawat itu termaktubkan di dalam kitab atau di dalam buku, maka selama itu pula malaikat akan memintakan ampun untuk kita. Jadi pertama kali yang harus kita laksanakan kalau kita punya buku baru, kitab baru, maka tulis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena selama tulisan solawat itu ada di dalam buku itu, maka selama itu pula malaikat itu akan memintakan ampun untuk kita. Jadi alangkah baiknya kalau semua kita melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh setiap pengarang ketika menulis. Kemudian membaca dua syahadat. Dan yang terakhir adalah menyebutkan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu adalah termasuk daripada ilmu jinas, ilmu balaghoh, Yaitu menyebutkan mu'alif dari mukaddimahnya itu sesuatu yang menjurus kepada keinginannya kenapa dibuat buku itu kalau fikih terkait dengan fikih kalau tasawuf terkait dengan tasawuf dan begitu seterusnya kemudian ahmaduhu hamdaman ghaliqa fi birri. aku memujinya dengan pujian seseorang yang tenggelam di dalam kebaikannya fa'tarafa bil 'ajzi 'anil qiyam bi syukri sehingga orang itu mengakui bahwasanya dia lemah atau tidak mampu untuk melaksanakan dengan syukur daripada nikmat-nikmat itu. Wan ayu qadirahu haqqa qadrihi badal ityan bihasabi taqati wal imkan. Bahkan tidak mampu untuk membatasinya. Setelah itu berusaha untuk melaksanakannya dan ternyata memang tidak bisa melaksanakan syukur daripada nikmat-nikmatnya. Wa salatuhu wa salamu ala khiratihi min khalqih. Dan semoga salawat serta salamnya selalu keharibaan pilihannya daripada makhluknya. Wal mab'usi bi khairil adyan dan yang diutus dengan sebaik-baik agama. Sayyidina junjungan kami, O Maulana, Tuhan kami Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan kepada keluarga, kepada sahabat fi kulli hinin wa awan di setiap waktu dan setiap saat. Amma ba'du. Amma ba'du itu adalah kalimat faslul khitab. Nah, sedangkan pertama kali mengucapkan ada khilaf. Di antara ulama ada yang mengatakan dia adalah Nabi Allah Dawud alaihissalam. Sehingga pantas jika dalam Al-Quran sebutkan wa atainahu faslal khitab. Ada yang mengatakan tidak. Pertama kali mengucapkan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Ada pula yang mengatakan Qus bin Sa'idah seorang orator ulung daripada orator Arab. Ada yang mengatakan Ya'rub bin Qahtan, seorang penyair Arab. Ada pula yang mengatakan uh, siapa? Kakeknya Rasulullah. Yang pertama kali mengucapkan siapa? kan di atas. Uh, siapa? Ka'ab bin Murrah atau yang lainnya. Eh. Itu bukan bukan Abdul Muthalib, Abu Talib amannya. Abdul kakek awal yang di atas. Nah, fa ini biaunillah jadi kalimat wasul itu adalah kalimatun yu'ta biha lil fasli baina hitabin qablahu wa hitabin ba'da. Jadi suatu kalimat yang diletakkan dan dipakai oleh setiap musonif maupun setiap khotib untuk memisahkan antara kalimat yang sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kalimat yang sebelum amma ba'd itu mukadimah. Kalimat yang setelahnya sudah mulai masuk ke dalam maksud tujuan daripada khutbahnya atau khutbah kitabnya. Fa ini bangunilah Sesungguhnya aku dengan karena pertolongan Allah taala qad azamtu telah berniat ba'da nistakhartu rabbi setelah aku bersyukur kepada Tuhanku ala di kalimatin wa amsalin wa abyatin untuk menukil mengutip kalimat-kalimat pepatah-pepatah bait tadi itu alaiya yang telah datang kepadaku indah tadakuri ketika aku mengingatnya wal mudzakarati ketika aku mengulangnya membaca dalam kitab-kitab yang lain arjul intifa biha fid dunya wal akhirah yang aku harapkan bermanfaat dengan apa yang kutulis itu baik di dunia maupun di akhirat amin waqad jarrattu al azma ala hadzal amr miraran dan aku telah berusaha untuk melaksanakan keinginanku itu selalu falam tatimul azmah tidak sempurna keinginan itu walam tamfudul himmah dan tidak berkurang sedikit pun usahanya itu wasabau fi dzalika sedangkan sebab dari yang demikian itu setelah sabiqil qadri ihtiqaru nafas setelah memang Allah menentukan enggak selesai-selesai juga pada waktu-waktu yang lampau. Ihtigarun nafas adalah hinanya diri ini. Wal itikal alal hifdi wa daras dan sangat bergantungnya kepada hafalan dan juga kepada pengulangan apa yang aku ketahui. Summa ini lamma ra'aitu anni nasitu min dzalika syai'il katsir dan tatkala aku melihat oh ternyata aku sering melupakannya. Walam yabqa minhu illal qalil dan tidak tersisa di dalam pikiranku kecuali sedikit. Al yasir yang sangat sedikit Waraitul Haja fi badil ahyan tad'uni ila ma dakhala tahta dairatin nisyan. Kemudian aku melihat aku berpendapat bahwasanya aku sangat memerlukan di dalam sebagian keadaanku yang menuntutku untuk supaya aku mengingatnya ketika aku lupa. Waqaftu ala kalamin li Syekh Ibn Arabi. Kemudian aku tergantung kepada perkataan Syekh Ibn Arabi yang kesimpulannya Anal insana taridu alaihi asya fi nihayati talab yang bagi lahu an ya'taniya bihiftih. Seorang manusia itu kadang-kadang telah datang kepadanya beberapa hal di dalam nihayati tolab ketika sudah sampai hampir selesai dia itu mencari ilmu. Maka hendaknya kalau sudah sampai ke bat kepada batas itu, hendaknya dia itu memperhatikan untuk menghafal apa yang telah ditulisnya, apa yang telah dirangkumnya. Liannahu sawfa yahtaju ilaiha fima ba'du. Karena setelah kita selesai belajar, kita harus berdakwah. Nah, kita akan membutuhkannya. Wa ma waradat illa lidzalik dan tidak datang bait-bait syair, nasihat-nasihat itu kecuali untuk diungkapkan, untuk didakwahkan. Fa inda zalika samamtu ala taqidi ma yahturu fil bali. Kemudian aku berusaha semaksimal mungkin untuk mengikat apa yang telah terlintas dalam pikiranku. Wa ilaihi udifu insyaallah taala ma fil istiqbal dan kemudian ada pula selain dari hafalanku itu aku tambahi sesuatu yang terkait dengannya. Mustasnian bimasyiatillahi taala an Jadi setelah kita itu menggantungkan segala sesuatu kepada kehendak Allah yang sangat terlaksana apapun yang diinginkannya Mau Mufawidun ilaihi dan aku pasrah kepadanya. Mau Mutawkilan alaih. Waragiban fi maladai dengan harapan apa yang telah aku usahakan ini untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada dirinya. Wa mu'tasiman bihi berpegang teguh dengannya. Wa mayatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Karena orang yang berpegang teguh dengan Allah, maka pasti akan mendapatkan hidayah menuju ke jalan yang lu lurus. Summa inni a'lamu ulimu akhan waqafa ala ma huna Wara'a fihi muqarabatal kalam ahadin lafdan aw ma'nan anna dzalika waqa' bi tariqil muwafaqah. Kemudian aku beritahukan kepada saudaraku yang telah melihat apa yang ada di dalam kitab ini, kalau dia melihat ada sebuah kemiripan dengan perkataan seseorang, baik secara lafaz ataupun secara arti, bahwasanya demikian itu karena ketepatan saja. Idlaisa bi khafin anna man azbata kalam ahadin karena bukanlah seseorang yang meniadakan perkataan orang lain bisa jadi perkataan orang lain itu sesuai atau sama dengan perkataanku walam ya'zuhu ilaihi annahu sarikun aw wasibun wa kilahuma qabih nah, jadi tidak dianggap kalau semua ada yang sesuai atau sama dengan perkataan ini berarti dia itu telah mencuri telah mengutip nah, dan keduanya itu adalah suatu hal yang buruk wa hadza awanu ibtida maka inilah waktunya untuk memulai asrahullah niyah semoga Allah memperbaiki niatku wasafat dan semoga Allah membersihkan hatiku dan semoga kita semuanya termasuk yang mendoakan doa ini Allah memperbaiki niat kita Allah juga membersihkan hati kita Bismillahirrahmanirrahim Gala radhiyallahu anhu jadi kenapa kita membaca hikam hikam itu adalah kata mutiara apa itu kata mutiara kata mutiara itu bukan berarti kata yang mengandung batu mutiara tidak ya. Tapi kata mutiara itu adalah kata yang terangkum, yang terungkap. Di dalam kata-kata itu sedikit simple tapi artinya sangat lebar, sangat banyak. Itu maksudnya. Jadi kita kalau mau membaca menyingkap suatu yang panjang, lebar, berbicara eh, sangat apa mendetail itu kadang-kadang kita membacanya dalam keadaan jenuh tapi kalau kita membaca sesuatu yang simple, nah itu lebih memberi semangat, memotivasi kita. Karena kalau kita itu baca kitab, wah kecil, sedikit nih. nah itu kita mau. Tapi kalau kita mau baca kitab, padahal kita di sini cuma 21 hari, tapi kitabnya besar segini. Lalu kita langsung semangatnya down. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, di antara mujizatnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu diberikan kata-kata yang simple tapi artinya sangat Begitulah Nabi Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya itu sifatnya seperti itu, penuh dengan kata-kata mutiara. Ini kata-kata mutiara yang pada Al Haddad. Beliau katakan, al khalqu mal haki Makhluk bersama Allah SWT. La yahlu ahadu minhum. Tidak akan lepas salah satu daripada mereka dari keadaan ini. Apa itu? min ayyakuna fi ah-, fi ihda dairatain daripada dua keadaan. Imma dairat rahmah kalau tidak berada di dalam putaran rahmah, daerah rahmah, au dairatul hikmah atau dairatul hikmah. Kipasnya arahkan sini. Gal Faman kana al-yawm fi dairatul rahmah kana ghadan fi dairatil fadli. Barang siapa yang pada hari ini dia berada di dalam dairatul rahmah, maka besok dia berada di dalam daerahul fadl. Jadi daerah fadl berarti apa? Di dalam daerah karunia. Karena siapa yang sekarang berada di daerah rahmah, berarti besok dia akan berada di daerah ke karunia Allah. Yang sekarang berada di dalam daerah rahmah, berarti di akhirat dia akan berada di dalam sur surga. Wa man kana al-yawm fi daratul hikmah, barang siapa yang sekarang berada di dalam daerah hikmah, karena ghadan fi dairatul adl maka nanti ghadan di akhirat dia berada di dalam lingkungan lingkupan adil keadilan. Apa maksudnya begini? Semua yang terjadi pada kita pastinya dengan ketentuan daripada Allah SWT tidak mungkin luput. Kenapa di antara kita itu bermacam-macam sifat, bermacam-macam beragam-ragam wajah, beragam-ragam bentuk, beragam-ragam keadaan, beragam-ragam status, beragam-ragam sosial, macam-macam. Kenapa demikian? Tidak lain jawabannya karena Allah SWT ingin membuktikan kepada kita semuanya dialah Al-Qahir. Dialah Al-Ahad. Dialah Al-Ghani. Dialah Al-Mutasarrif. Dan dialah satu-satunya Maha Esa. Dialah satu-satunya yang melaksanakan semuanya. Dialah yang mengurusi semuanya. Sehingga coba lihat satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Ada di antara kita yang banyak begini, kemudian satu dengan yang lainnya mirip, pas persis seperti pinang di belah dua kan nggak ada. Kecuali kalau ya itu kembar kan. Gitu. Kenapa demikian? Bahkan yang namanya suratan tangan antara satu, kenapa kok cap jempol itu dijadikan sebuah identitas? Walaupun saudara kembar nggak bakal sama identitasnya. Guratannya itu nggak bakal sama. Coba kalau semua kita beli HP di dalam satu perusahaan, antara HP satu dan HP yang lainnya mirip persis, komponennya persis, besarnya persis, kecilnya persis, semuanya persis. Tapi kalau Allah Taala menciptakan kan tidak persis, tidak sama. Kalau persis sama semuanya gampang dicetak. Tapi kalau Allah Taala nggak pakai cetakan. Kalian hidup pakai cetakan? Hah? Besar pakai cetakan? Ada cetakannya? Kan nggak ada. Kenapa kok ada yang tinggi, ada yang pendek? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang jel, ada yang jelek. Harus kan? Nah, tapi jangan khawatir. Sebagaimana tadi Ustaz sebutkan sore hari, setiap Allah menciptakan suatu kelebihan pada diri manusia, di sisi lain pasti ada kekurangan. Setiap Allah ciptakan kekurangan pada diri seseorang manusia, di sisi lain pasti ada kelebihan. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kita merasa bahwa sendiri kita itu tidak diadili oleh Allah Ta'ala. Tidak adil. Allah Ta'ala adil. Kita mendapatkan orang tua yang begitu rupanya misalnya, atau begitu keadaannya, begitu status sosialnya, dan sebagainya. Semuanya adil. Ada di antara kita orang tuanya diambil oleh Allah Ta'ala, ada yang dibiarkan bersama kita. Adil. Semuanya dengan keadilannya. Nah, cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah manusia itu ada dua macam. Ada manusia baik, ada manusia buruk. Ya kan? Ada manusia baik, ada manusia jahat atau buruk. Manusia baik itu harusnya bahagia. Ya kan? Harusnya seperti itu. Tapi kebahagiaannya bukan di sini. Kebahagiaan itu yang dirasakan di ah, di dunia itu sedikit sedikit efek daripada kebaikan dirasakan. Tapi nanti kebahagiaan itu akan dirasakan untuk selama-lamanya. Kebahagiaan yang tidak ada keletihan. Kebahagiaan yang tidak ada batas-batasnya. Kebahagiaan yang tidak ada akhir-akhirnya. Nah, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena kan nikmat itu ada dua macam, ada nikmat, ada nak nikmat. Kalau nikmat itu adalah sebuah kenikmatan yang bersambung dengan kenikmatan selanjutnya itu nikmat. Kalau nikmat tidak. Kenikmatan yang hanya di dunia, tapi setelah di dunia nggak ada lagi nikmat, tapi berganti dengan azab. Nah, itu namanya bukan nikmat, tapi nikmat. Nah, jadi semoga kenikmatan yang kita dapatkan bersambung dengan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, di sini katakan katanya yang sekarang berada di dalam daerah rahmah. Yang sekarang di dunia ini berada di daerah rahmah. Siapa berada di daerah rahmah? Coba kita lihat di dalam hadis Nabi. Daerah rahmah itu siapa yang marhumin? Marhumin dia ya bukan malunin. Kebalikannya malun. Siapa yang berada di dalam tiga daerah yang disebutkan merupakan sebuah pengecualian daripada hadis Nabi tadi yang Ustaz jelaskan sore hari, ah, berarti dia daerah rahmah. Siapa mereka? Ahlu zikir. Siapa lagi? Ulama. Siapa lagi? Mutalim. Mereka kalian nih. Santriwati, santri dan para pelajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bukan siswa dan siswi. Dia, dia apa di pendidikan formal itu tidak, tapi yang belajar ilmunya Nabi Muhammad khusus, bukan belajar dunia. Nah, itu mereka itu termasuk yang marhumin, termasuk yang akan mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan yang termasuk marhumin berarti dia itu jauh daripada la, laknat. Nah, mereka ini katanya mereka yang berada di dalam daerah rahmat. Maka nanti kelak di akhirat dia akan berada di dalam daerah fadl. Apa daerah fadl? Karunia yang Allah berikan nanti di akhirat berada di mana? Karunia Allah di surga. Lalu Allah Ta'ala berikan karunia, rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang baik di dunia ini. Itu kan sedikit. Nggak banyak. Sedangkan kalau kita lihat, orang miskin muslim banyak. Orang kaya muslim sedikit. Orang miskin kafir banyak. Apa sedikit? Sedikit. Tapi orang kafir yang kaya banyak. Saya maaf. Ah, bukankah yang semacam ini sebaliknya? Nah, makanya di sini dikatakan rahmat itu adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh semua orang, tapi orang yang berakar rahmat Allah. Tapi kesenangan semua orang bisa senang. Semua orang bisa senang, orang kafir bisa senang. Ya kan? Mereka durhaka semua orang tua bisa senang, tapi bahagia belum tentu. Kesenangan itu bisa sejalan dengan kebahagiaan bisa, kadang-kadang enggak. Ketika orang melihat ada orang tersenyum, senang atau tidak? Walaupun hatinya terluka. Kalau dia melihat hatinya terluka misalnya, apakah dia senang melihat orang yang senang yang senyum itu? Berarti kan senang. Ketika seorang itu bahagia, baik, maka otomatis kesenangan itu tampak pada wajahnya. Tapi belum tentu orang yang senang itu bahagia. Nah itu maksudnya. Makanya di sini katakan kalau semua kita melihat loh, kok ada orang yang nggak marhum, orang yang nggak berhak mendapatkan rahmat, kok dia itu dapat kenikmatan sih? Ah, ada hikmahnya. Itu loh maksudnya, dairatul hikmah. Orang kafir kok malah diberikan kekayaan oleh Allah Taala? Kan yang memberikan kekayaan Allah. Kenapa mereka diberikan kekayaan? Ada hikmahnya, itu hikmah. Siapa yang mendapatkan hikmah di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan keadilan. Nanti enggak? Siapa yang dapat hikmah di dunia, dia akan mendapatkan keadilan. Karena apa? Hikmah cukup di dunia, gak, gak, gak, perlu di akhirat. Tapi kalau rahmah di dunia, pasti dapat keutamaan. Pasti dapat karunia. Berarti gak? Banyak contohnya ini. Orang kafir kok bisa sih jadi orang kaya? Orang kafir banyak uangnya. Orang kafir punya jabatan yang tinggi. Orang kafir yang sekarang beradik kuasa di dunia itu, Amerika dan sekutunya itu orang kafir. Kenapa kok mereka yang berkuasa? Kok bukan kita? Ada hikmahnya. Nah, itu ada hikmahnya. Yang semacam ini yang ada hikmahnya, ada hikmahnya itu nanti di akhirat tidak lagi dapat hikmah, tapi yang ada itu keadilan. Sehingga mereka akan mendapatkan azab nanti. Ada orang suka nyengkat orang. Ada orang suka nunjuk-nunjuk orang. Ada orang suka mukul-mukul orang. Ada orang preman. Tapi kok dia itu nggak kena sengsara di dunia? Itu ada hikmahnya. Nanti ya? Nah, yang semacam ini kalau di dunia ada hikmahnya, kalau di akhiratnya ada lagi hikmah. Tapi yang ada itu adalah keadilan Allah SWT. Ada nggak? Coba kita lihat. Kenapa Namrud itu seorang raja yang adik kuasa, yang menguasai belahan dunia semua pada waktu itu, zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak pernah sakit. Sampai-sampai dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa nggak bisa sakit? Sampai dia itu menyutukkan dirinya, bahkan banyak menyesatkan umatnya dan masyarakatnya dengan dia itu menyebab kepadanya. Bukannya Allah itu harusnya memberikan memusuhi dia, menyengsarakan dia, mematikan dia, membinasakan dia. Harusnya kan seperti itu. Tapi kok sampai dibiarkan hikmah. Nah, ternyata setelah itu baru ketahuan hikmahnya. Akhirnya apa? Allah Ta'ala membalasnya di dunia sedikit daripada hikmahnya. Apa itu? Allah Ta'ala ingin menjatuhkan kesombongannya bukan dengan Sayyidina Ibrahim yang sangat luar biasa perkasa dan kemuliaannya. Bukan dengan prajurit yang sangat perkasa tidak, tapi dengan seekor nyamuk. Seekor nyamuk dibiarkan dia itu masuk ke dalam otaknya. Satu nyamuk ngukir sampai menembus tulangnya masuk ke dalam otaknya. Kecil pertama kali masuk. Nanti setiap kali dia itu diperintahkan oleh Allah Taala untuk mengambil untuk sedikit-sedikit mengambil otaknya, ya sakitan Akhirnya apa? Dia perintahkan pengawalnya itu yang biasa mengipasinya, ambil sendalnya, pukul kepalanya. Coba lihat. Coba kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa berubah? Tidak ada yang bisa berubah, Allah berkehendak. Allah mudabbir. Makanya hati-hati. Pernah dengar kan baru-baru ini empat bulan lalu kira-kira. Semoga Allah merahmatinya. Ada satu orang kaya raya. Satu orang kaya raya, sombongnya minta ampun. Enggak pernah nyapa sama tetangga karena tetangganya orang kaya nggak pernah nyapa Pem. jadi kalau kalau lihat orang itu melengos tau melengos kayak orang kaya itu loh nah, gitu Nah, itu melengos tuh Nah, itu bila jangan sampai kita seperti itu ya akhirnya apa ini hikmah orang kayak gini kok diberikan dibiar, diberi, dibiar, diberikan kekayaan sih kok dibiarkan hidup sih harusnya mampus kan harusnya seperti itu kan gitu. tapi nah, kita nggak usah doakan kenapa kalau kita doakan bisa jadi kita menjadi seperti dia Nah, jadi di dunia ini jangan banyak gerak, jangan banyak bertindak, jangan banyak berlintah, jangan banyak berangan, jangan banyak berkhayal. Biarkan segala sesuatu berjalan seperti air sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Allah dengan ketentuannya, Rasul dengan syariatnya. Baik, artinya apa? Kalau seumpama kamu jalan, kamu tersandung. Nggak sengaja teman kamu yang menjadi sebab kamu tersandung. Mau marah sama dia? Mau marah sama dia? Kalau kamu marah sama dia, berarti kamu melawan ketentuan Allah. Biarkan jalan seperti air dengan ketentuannya. Lalu apa yang terkait dengan biarkan kita itu juga mengalir seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya. Bagaimana caranya? Syariatnya Nabi Muhammad bagaimana? Syariat Nabi Muhammad mengatakan kalau kita itu tertimpa dan musibah, kalau kita dibodohin orang, apalagi nggak sengaja, apa yang harus dilakukan oleh kita? Apa? Sabar, ayo ah, sabar. Eh, jadi begitulah hidup itu seperti itu. Dari mulai kita balik sampai sekarang sampai ke depan tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat terus sampai kita meninggal dalam keadaan kita itu husnul khatimah insyaallah. Dan nah, itu tidak mudah. Kalau itu nggak punya konsep susah. sama halnya seperti di pondok ini, anak-anak baru Anak-anak yang salat nih di pondok ini ketahuilah ada sebanyak 340 jebakan. Hati-hati kalau jalan. Kalau salah-salah jalan masuk ke dalam jebakan itu, masalahnya jebakan itu penuh dengan paku yang runcing dan pedang-pedang yang tajam. Masuk bisa jadi nggak balik lagi ke rumah. Misalnya. Sementara kalian nggak tahu tempatnya di mana. Bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Hati-hati kan? Itu kan cuma yang bisa dilakukan. Ya kan? Itu. Hati-hati itu adalah secara naluriah manusia. Tapi ada lagi yang perlu di, dilakukan. Apa itu? Teorinya. Teorinya gimana? Tanya sama orang di mana saja tempatnya. Supaya kita itu tidak termasuk yang selamat. Oh, di sini. Oh, di sini. Catat. Ingat-ingat. Mana lagi? Di sini. Oh, di situ. Jadi kita itu menghindari tempat-tempat yang semacam itu. Nah, jadi dunia ini penuh dengan liku-liku. Dunia ini penuh dengan ranjau dunia ini penuh dengan halangan demi halangan. Sasarannya siapa? Kita. Siapa kita? Kita semua. Kita semua ini sasarannya. Kalau kita nggak pada pandai kita akan berdosa. Kalau sudah berdosa, hati-hati. Berarti dairatul hikmah, hati-hati. Kenapa? Kalau kamu nggak selamat dengan fadl dan keutamaan Allah Ta'ala di dunia kelak, di akhirat akan mendapatkan keadilan. Jadi setiap kezaliman, walaupun hanya kerlingan mata, Walaupun hanya tunjuk-tunjuk begini, apalagi sampai diungkapkan, itu semuanya akan dicatat oleh Allah Taala dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawab. jawabkan bayal fitu min kaulin illa ladaihi ati jadi terucap satu kalimat pun kecuali pasti dicatat dan akan minta pertanggungjawab pada Allah taala nah itu daerahul hikmah semoga kita termasuk dairatul rah rahmah yang nantinya akan mendapatkan karunia daripada Allah taala tapi kalau dairatul rahm, dairatul hikmah, maka nanti kita akan mendapatkan keadilan daripada Allah Taala. Hanya nah, jadi hendaknya begitu. Kok ada sih orang yang jelek itu dapat kebahagiaan? Ada hikmahnya. Kok ada sih orangnya baik banget, tapi kenapa dia itu sengsara banget hidupnya? Kenapa dia itu dizalimi? Kenapa dia itu ditindas? Ada hikmahnya. Nah, oleh karenanya, jadi cara memandang kita di dunia itu kalau dengan pandangan semacam ini, nikmat hidup. Gak ada sukdon, oh pantas dia itu banyak musibahnya. Kenapa? Orang berdosa. Nah, itu termasuk yang memutuskan, yang memfonis. Kita nggak berhak memfonis. Kita harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada semua manusia. Kita nggak berhak untuk memfonis. Jangan kita putuskan, oh ini patas begini, oh ini patas nggak. Yang yang berhak untuk memantaskan dia begini, dia begitu itu adalah All, Allah. Ambil satu contoh. Ada satu orang dia itu tidak pernah melihat suatu kejadian apapun terkait dengan dirinya maupun kepada orang lain pasti dia katakan la budda fi salih. La budda yakunu fi zalika hikmah. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Bahasa Indonesia begitu tuh. Setiap ada ada orang yang menyampaikan kabar, ada orang yang menyampaikan suatu bencana, suatu musibah, pasti ada hikmahnya. Gitu. Sesuatu yang diinginkan tidak terlaksana, pasti ada hikmahnya. Dia selalu bilang begitu. Sampai suatu waktu dia pekerjaannya itu pencari kayu bakar, tapi orang soleh. Mencari kayu bakar dengan apa? Dengan himar. Tahu himar? Keledai. Keledai itu bukan kuda. Keledai itu dibawanya kuda. Tapi suaranya lebih keras daripada kuda. Bahkan diibaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innala angkar la aswat la sautul khamir. Jadi paling jeleknya suara itu adalah suaranya keledai. Nah, ini keledai suaranya itu. Nah, baik. Jadi waktu dia berangkat mencari kayu bakar, eh ternyata keledainya mati diterkam oleh harimau. Sehingga yang biasanya dia berangkat sudah susah, melarat hidupnya, jual beli kayu bakar, eh binatang atau kendaraan yang biasa digunakan untuk membawa kayu bakarnya itu dimakan, diterkam oleh harimau. Mati. Oh, itu dia melihat keledai mati, langsung terucap dalam ucapannya, fi solehin La budaya fi hikmah. Pasti ada hikmahnya. Sudah. Akhirnya dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumahnya, setelah dia bawa sendiri dengan susah payah, kayu bakar yang akan dijualnya besoknya di pasarnya. Ayam yang biasa membangunkannya setiap malam, ayam yang biasa membangunkannya dulu kan gak ada alarm. Ya kan? Gak ada HP, gak ada jam. Yang ada itu adalah ayam, kokok-kokoknya ayam itu. Nah, subhanallah dimakan oleh anjing. Mati juga. Akhirnya apa? Disampaikan kepadanya. Bisa disampaikan kepadanya, labud yakun fi hikmah. Pasti ada hikmahnya ini. Subhanallah hari ketiga. Hari ketiga terjadi sebuah bencana yang sangat besar di desanya. Masalahnya desanya itu rumah itu tidak rapat. Rumah itu agak berjauhan. Sehingga datang perompak ke desa itu mengambil seluruh harta yang ada di desa itu. Kemudian dibakar rumahnya. Lalu diperkosa perempuan-perempuannya. Laki-lakinya dibunuhnya. Jadi keganasan yang sangat luar biasa. Semua kena, dia nggak kena. Kenapa? Karena perompaknya itu tahu di situ ada rumah atau tidak karena suara keledai sama suara ayam kokok. Dia keledainya udah mati. Ayamnya udah mati, selamat ya. Aduh. <laughs> berarti ya. Berarti apa? Ada hikmah, hikmahnya Allah berkata. Jadi semua sesuatu yang daripada kita ada hikmahnya. Kenapa ya saya berada sekarang ini berada di sanlat di luar Dakwah? Padahal kan harusnya saya di rumah. Ada hikmahnya, hikmahnya apa? Baik untuk kalian, yang pasti. Yang tadinya jauh senang kepada dunia, sekarang nggak senang. pem. Tapi dunianya senang kepada kita. Pilih yang mana? Senang kepada dunia, tapi dunia nggak senang pada kita. Atau kita nggak senang pada dunia, dunia senang pada kita. Ayo. Nah, jadi dunia itu ibaratnya sama perempuan persis. Tahu perempuan nggak? Tahu kan? Ah, kalian tuh perempuan. Jadi perempuan itu sama seperti dunia. Kalau kita sok tidak senang kepada perempuan, perempuan yang ngejar kita. Jauh kita ngejar-ngejar perempuan, dia malah menjauh dari kita. Nah, itulah dunia. Nah, jadi buat apa kita itu mencintai dunia? Biarkan dunia mencintai kepada kita. Nah, ngerti? Jadi dunia silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya punya rumah semewah-mewahnya, punya mobil semahal-mahalnya, punya harta sebanyak-banyaknya, tapi dengan syarat jangan ada dalam hati kita. Tapi di mana di, ta di tanah. Biarkan dunia ikut kita, tapi jangan kita ikut dunia. Nah, itulah maksudnya Nabi Al-Hafidh mengatakan semua manusia di dunia itu kalau enggak di daerahul hikmah maka dia itu berada di daerahul e, eh, daerahul apa? rahmah. Wa qala radhiyallahu anhu ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdi min nafsihi. Tidak akan meninggalkan sesuatu yang sempurna sedikit pun barang siapa yang telah mendudukkan dirinya kepada Tuhannya seperti kedudukan hambanya kepada dirinya. Tahu enggak? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Kun ma'al khalqi ka'anlah khalqah Jadilah kamu itu bersama manusia seakan-akan tidak ada manusia antara kamu sama Allah. Jadi Nabi SAW maksudnya memerintahkan kepada kita dengan hadis tersebut untuk supaya kita itu bermuamalah dengan manusia, tapi muamalah kita itu dengan Allah SWT. Coba kalau seumpama kita itu ibaratnya sebagai tuan daripada seorang budak. Kayak budak itu kan nggak ada sekarang, tapi nanti di akhir zaman banyak. Karena pasti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin yang sekarang ini tertindas, maka nanti ketika Imam Mahdi keluar, mereka sudah tidak keluar lagi, maka mereka akan memberontak. Di saat itulah nanti akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat, seluruh dunia akan terjadi ikut peperangan itu. Nah, maka di saat itulah akan terjadi paling banyaknya perbudakan yang pernah ada di dunia. Sehingga satu orang muslim itu bisa dapat 50 budak pada waktu itu. Nah, jadi kalian bisa jadi beberapa budak punya. Nah, budak itu sama seperti barang bisa dihadiahkan, bisa dijual belikan, bisa dipinjamkan, sama seperti barang. Gitu. Nah, jadi kalau kalian punya budak yang banyak, silakan mau dikirim ke Ustaz hadiah gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan yang hitam-hitam ya. Cari yang cantik-cantik gitu. <laughs> Paham? nah, ngerti nggak? itu kalau semua kita punya budak, budak itu kan sama seperti manusia. Ambil ibarat sekarang kan Buddha nggak nggak nggak ada. Ambil satu contoh yang lainnya yang mudah untuk kita menjangkaunya. Santri, kalian santriwatinya ustad Gimana caranya supaya kalian itu dicintai oleh ustad Diperhatikan oleh ustad Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Sama halnya seperti kalau kamu lapar, kamu makan, bisa nggak? Gimana caranya makan? Tahu kan? Tinggal ke gambar, ambil nasi yang disediakan, makan kenyang. Kalian merasa keringetan, panas. Apa yang harus kalian lakukan? Mandi. <laughs> keringetan, oh, masa mau kipas aja ya, keringetan ya mandi gitu. Ya kan? Mandi. Gimana cara mandi? Tahu kan? Ada teorinya. Berangkat, ambil anduk, masuk kamar mandi, mandi, selesai. Sama. Segala hal yang terkait dengan Allah itu dikaitkan dengan manusia supaya gampang dijangkau oleh manusia. Kalian ingin mendapatkan cintanya seorang guru. Gimana caranya? Pantik. Perhatiannya pantik. Cintanya pantik. Dengan apa? Gampang. Manusia itu kan seorang yang bisa diinteraksi. Paham? Manusia itu adalah seorang manusia yang bisa diinteraksi. Karena dia punya akal. Kamu datang pada Ustaz, kamu mengucapkan salam. Pasti Ustaz jawab salamnya. Kamu datang pada Ustaz, tanya kepada Ustaz, Ustaz eh, besok ngajar nggak? Insya Allah anak ngajar. Ya kan? Yang nggak datang pada Ustaz, masa Ustaz paham dia? Nah, artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan pada guru untuk memantik perhatiannya, itu bisa kita lakukan. Kalau sudah kita pantik perhatiannya guru, yang terjadi apa? Yang memantik terus, yang datang terus, yang khidmat kepada guru itu, yang berbakti pada guru itu, pasti dicintainya. Melebihi daripada yang lainnya, tidak pernah datang kepada guru itu, ya kan? Nah, itulah yang terjadi pada Allah Ta'ala. Kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Mudah. Gimana caranya? Kalau hadir majlis seperti sekarang, jangan ngan. Allah ngeliat gak? Allah ngeliat. Oh, yang ngatuh Oh, ini gak perhatian kepada aku. Jangan harap dia akan mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Gitu lah Fahim Tahajud. Harus banyak sholatnya. Puasa. Harus benar-benar menjaga dirinya, jiwanya, hatinya. Supaya jangan sampai kita itu membatalkan pahala daripada puasa kita. Itu kan sesuatu cara untuk memetik perhatian Allah SWT. Itulah maksudnya. Barang siapa yang mendudukkan dirinya kepada Allah seperti kedudukan hambanya atau muridnya kepada dirinya sebagai tuan atau gurunya, maka dia tidak akan membiarkan satu kebaikan pun lewat kepada dia. Habis ini apa? Tadarusan, wahana ikut. Nah gitu. Habis itu apa? Ada sholat dia mulai, sudah anak ikut. Nah gitu maksudnya. Ikut apa tidur ya? Ikut enggak anak mau ikut. Karena kenapa? Kalau dia itu ingin tahu bagaimana cara mendapatkan perhatian dan cintanya Allah Taala Itu maksudnya. Jadi barang siapa yang mendudukkan dirinya seperti kedudukan tuan kepada budaknya, kepada Allah Taala, maka pasti dia tidak akan biarkan satu kebaikan pun pasti kecuali dia akan melaksanakannya. Hanya kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita termasuk yang sukses melewati ujian dan semoga kita semua termasuk yang benar-benar mau belajar dan menghafalkan serta mengamalkan yang terbaik daripada apa yang telah kita ketahui. Alhamdulillah, hazini ya kunatin salihah wa lamana al-fatihah.